Jimat Sajian malam Jumat Menguak tabir-tabir misteri Malam ini adalah malam Jumat Pahing Saya Ki Banu Asmoro Sing Dwi Tim Jimat Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, di akhir bulan Januari 2019 yang bertepatan dengan malam Jumat Pahing, Anda yang punya cerita-cerita misteri, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM, baik diketik atau ditulis tangan, di Jalan Muin City 126 Bojonegoro atau email di banu underscore istana at yahoo.co.id atau inbox di Facebook Ki Banu Asmoro. Anda Jimatres-Jimatres dimanapun berada juga bisa mendengarkan siaran Istana Radio live streaming di www.radioistanabujonegoro.co.id. Malam ini ada cerita misteri terbaru untuk Jimatres-Jimatres semua dan tentunya saya juga minta doa dari jimatres-jimatres semua. Besok pagi, besok pagi hari Jumat tanggal 1 Februari 2019, Radio Istana dipimpin langsung Ki Banu Asmoro, Kaji Bagong dan Ustadz Miftahur Rahman akan berangkat wisata religi ke Banyuwangi dan ke Bali dengan tujuan Makom Datuk Ibrahim Banyuwangi, diteruskan makom Pamecutan Denpasar, makom Karangkubit Buleleng, kemudian makom Bah Dugul. Dan besok juga wisata di Tanah Lot, Pantai Pandawa, Tanjung Benua, Pulau Banyu, Museum Bajra Sandi, Tari Kecak, Pura Ulun Danau Beratan, kemudian di Cening Bagus, kemudian pasar Sukowati dan Joker, Insya Allah kami menginap di Hotel Niki Pasar dua malam. Bagi cimatris-cimatris yang ada di Bali, insya Allah hari Sabtu malam Minggu dan Minggu malam Senin bisa berkumpul di Hotel Niki Pasar bersama tim Cimat. Sekali lagi, mohon doa dari semua jimatres-jimatres, semoga perjalanan Istana Radio ke Banyuwangi dan kembali sampai pulang nanti tiada satu halangan apapun. Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, pasti Anda sudah kangen pingin punya kaos jimat terbaru. Tunggu saja, kalau sudah ada nanti saya umumkan bagi seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Jimatres Sofa Dimas Adi Prayoga di Montong. Kemudian salam Nur Naningsih yang ada di Baren. Kapten Oleng terima kasih. Jimatres dari Daung Landian Gedung Tuban ada Wandi. Kemudian terima kasih Wahyu Aji. Salam Jimatres dari Mufid. Danu Irfan yang ada di Ngabla. Salam Jimatres dari Suro Kluyur-Kluyur di Sidoarjo. Kemudian Jimatres dari Mojokerto Andri Wibowo. Jimatres Edi, kemudian Nurtain dari Sarawak Malaysia. Salam Jimatres Winarti Wiwin. Kemudian Agus Salam Jimatres David terima kasih. Saiful Salam Jimatres Dian, kemudian Jimatres Sari Cahaya Dewi, Yudi Cepu Kedung Tuban, Yuda Dander, Salam Jimatres Wahyu Yudi, Adi Joko, kemudian Abi Abilowo, Sigit Si Saumis, Salam Jimatres Slamet Raharjo, kemudian Kiwi Joyo Kusumo, Jimatres Devinta Amelia Amelia di pabrik tahu ledok Kulon Bojonegoro. Layang Katrisnan, Wahyu Suwo Menggolo. Terima kasih untuk Jimatres Aryo Pramudio, di Wempi, kemudian Prasto, Alfiano Dialova, Jimatres M. Teguh AR, kemudian Jimatres Ahmad Kusnul Marom, Cinta Idaliswa, Kemudian terima kasih Jimatres Sutopo-topo, Jimatres Dini Andinita, kemudian Huda gagal nyantri. Terima kasih untuk Jimatres Suro kluyur-kluyur lagi. Selamat temayang. Kemudian salam Jimatres Herok yang ada di Soko Mojoteli Mas Agung Ai Karang Dayum Farid Adnan Wijaya, kemudian salam Jimatres dari Tina Mandasari, Komting Pucah Klaten, Salam Jimat Mos, Zu Zainal anak-anak putra Gang Rami Sendang Rejo Kidul dan Rebojonegoro, Ismail Yusuf Jalan Mungin Siti Sukorjo, Bojonegoro, Bayu dari Desa Ngeper Padangan, Izal Loropito, Pitu, Darji Ngrau, Terima kasih untuk seluruh jimat jimatret malam hari ini yang sudah absen dan mendengarkan acara Jimat Sajian Malam Jumat bersama saya Ki Banu Asmoro. Salam misteri, salam jimatres. Au.

gangguan siluman dari Singkawang. ini dikirimkan oleh Meliana Chandra di Rungkut, Surabaya. Perkenalkan Jimatres, namaku Meliana yang akrab disapa Amin. Aku akan menceritakan pengalaman misteri yang kualami saat mengunjungi rumah kakekku di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Inilah cerita selengkapnya. bukan merupakan kota yang besar seperti layaknya Pontianak. Walaupun demikian kota ini selalu menarik perhatian wisatawan saat perayaan Imlek. Beragam kebudayaan khas masyarakat Tionghoa ditampilkan di sini. Mulai dari atraksi barongsai, tarian leang-leong, pawai tatung serta kemerihan petasan dan kembang api yang semakin membuat suasana kian meriah. Aku ingat saat itu masih duduk di bangku SMP. Aku sebenarnya lahir di Surabaya, tapi papa dan mamaku semuanya asli dari Kalimantan. Keluarga papa berasal dari Pontianak sedangkan keluarga mamaku ada di Singkawang, besar di kota Surabaya. Aku jarang mengunjungi kampung halaman orang tuaku Hingga suatu saat, Mama merasa kangen dengan kakek dan nenek sehingga kami memutuskan untuk berkunjung ke Singkawang. Kebetulan saat itu bertepatan dengan momen tahun baru Cina atau Imlek, sehingga warga setempat yang didominasi oleh keturunan Tionghoa bersiap untuk menyambut perayaan itu. Aku berangkat berdua dengan Mama Sedangkan Papa tidak bisa ikut karena mengurus toko spare part kendaraan dan bengkel miliknya. Kakek dan nenekku sudah berusia lanjut. Bahkan kakek sudah sakit-sakitan dan banyak menghabiskan waktunya di tempat tidur. Kampung tempat tinggal kakek nenek di Singkawang benar-benar sederhana dan tampak tradisional. Bahkan rumah kakek lantainya masih semen. Awalnya aku merasa sulit beradaptasi dengan lingkungan di sana. Maklum, sebagai anak yang dibesarkan di Surabaya dengan segala fasilitas dan hiburan seperti mall, aku sempat merasa tidak kerasan berlama-lama di sana. Apalagi masyarakat sekitar banyak yang menggunakan bahasa Ki atau bahasa khas etnis Tionghoa di Singkawang yang membuat aku tidak paham. Sedangkan aku sendiri mulai lahir sudah biasa dengan bahasa Indonesia dan Jawa Suroboyoan. Sehari sebelum Imlek, masyarakat Tionghoa di Singkawang menghentikan segala bentuk aktivitas. Mereka memutuskan untuk berdiam diri dalam rumah dan menyantap aneka hidangan khas Imlek. Salah satu hidangan wajib adalah mie panjang umur. Oh, dengan menyantap mie tanpa terputus akan dapat terkabul segala harapan dan keinginan di tahun baru Cina. Saat itu, aku, mama dan nenek yang kupanggil dengan sebutan Popo sedang menyantap mie panjang umur di meja makan. Popo banyak bertanya tentang sekolahku di Surabaya. Beliau memberi nasihat agar aku rajin belajar. Ketika waktu mulai menunjukkan jam 7 malam, Mama mengajak nenek untuk mengunjungi sahabatnya semasa kecil. Tapi mama menyuruhku untuk tetap tinggal di rumah menemani kakek yang kupanggil dengan sebutan Kungkung. Saat itu aku memutuskan membaca buku di samping Kungkung yang sedang terbaring di kasur. Karena malam itu terasa dingin, aku menyelimuti tubuh Kungkung dengan selimut tebal. Kungkung menyenandungkan lagu berbahasa kita. Judul lagu itu adalah Aibia Cia Iya yang berarti harus berusaha keras baru berhasil. Seolah Kungkung memberikan nasihat kepadaku untuk berusaha meraih impian dan cita-cita dengan usaha sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Tika asik melanjutkan membaca dan mendengarkan senandung Kungkung tiba-tiba, aku dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Aku sempat kebingungan karena terkadang orang di kampung itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Wah, gimana jelasinya ya? Kumanku dalam hati, karena aku tidak terlalu bisa bahasa ke. Dan akhirnya setelah beberapa kali diketuk aku bergegas membuka pintu. Setelah kubuka tampak seorang lelaki bertubuh cungkring sedang berbicara bahasa Ki. Waduh, celaka ini. Aku harus ngomong apa ya? Sementara pria itu terus nyerocos dengan bahasa yang tak kupahami. Iya, Popo lagi keluar. Lau lau. Begitu ucapku yang artinya, maaf paman, nenek sedang keluar. Walaupun aku berusaha menjelaskan pria itu semakin memaksa untuk masuk. Aku geram dengan kelakuan orang itu dan membentaknya. Aku menutup pintu namun tiba-tiba si pria cungkring menahan pintu itu dan mendorongku. Aku hampir terjerbab akibat dorongan pria asing itu. Kali ini dia menatapku dengan tatapan menyeramkan. Dari wajahnya tersungging senyuman menyeramkan dan tak lama kemudian pria itu tertawa terbahak-bahak. <laughs> Pergi, pergi kamu. Namun pria asing itu semakin tertawa menjadi-jadi sambil berjalan menghampiriku. berteriak melihat gelagat buruk dari pria itu. Tiba-tiba terdengar suara Kungkung mementak pria itu dengan bahasa Ki. Intinya Kungkung menyuruh pria itu untuk segera pergi dan menjauh dariku. <laughs> Bongkung mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air dan segera menyiramkannya ke tubuh pria itu. Sungguh aneh. Tiba-tiba tubuh pria itu mengeluarkan asap. Seketika itu wujudnya pun berubah. Dari tangannya muncul kuku-kuku yang panjang, sedangkan wajahnya tampak mengerikan. Matanya tampak melotot seolah akan keluar sedangkan dari mulutnya tampak dua taring yang memanjang dengan rambut panjang acak-acakan. Ah! histeris dan menutup kedua wajahku. Walaupun demikian sosok itu tampak kesakitan dan seketika melompat keluar dan menghilang di balik gelapnya malam. Aku segera membantu Kungkung dan menjaganya agar tidak terjatuh. Tidak lama kemudian Mama dan Popo kembali ke rumah. Mereka berdua kaget melihat kondisi ruang tamu sedikit berantakan dan aku sedang memegang tubuh Kungkung. -kung. Ada apa, Mai? Apa yang barusan terjadi? Aku menceritakan kejadian yang kualami dan Popo menjelaskan bahwa di kampung itu terkenal dengan cerita siluman yang sering mengganggu warga. Siluman itu sering menyamar sebagai pria bertubuh cungkring dan memaksa masuk ke dalam rumah. Apabila dibiarkan masuk, maka dia tidak segan-segan untuk menculik si penghuni rumah Beruntung Kungkung memiliki penangkal siluman berupa air dari kelenteng sehingga berhasil mengusirnya. Aku bersyukur tidak diculik oleh siluman mengerikan itu. Itulah pengalaman yang kualami saat berada di kampung Singkawang. Percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Cimatres. Ah.